اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya saya bekerja di hotel sebagai sekuat cuci piring produk yang tidak berhubungan langsung dengan tamu. Dia menjadi sebuah satu kesatuan perusahaan. Di dalamnya itu ada khamar, di dalamnya itu ada prostitusi zina. Maka sedikit banyak ada syubhat di dalam. Al-halalu bayyinun yang halal jelas wal haram bayyinun yang haram jelas wa bainahuma di antara keduanya umurun mustabihatun ada perkara yang syubhat faman taqas syubhat siapa yang menjaga diri dari yang syubhat Fakadis taboro li dinihi wa irdihi dia sudah menjaga agamanya harga dirinya kehormatannya di hadapan Allah kalau tak ada kerja lain lanjutkanlah tapi andai ada yang lebih baik amalkan hadis subuh ini da' ma muka hilama layari muka Saya tidak resign, resign. Habis itu dia mau kemana? Dia mau makan apa? La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Anaknya mau sekolah, istrinya mau ke pasar beli sayur, beli beras, mau makan. Dia mau makan apa? Nah, alternatif berusahalah mencari yang lebih baik Walladzina jahadu fina Orang yang berusaha mencari yang halal yang baik-baik di jalan kami Lana diannahum subulana Kami akan tunjukkan jalan kami Janji Allah Kami akan tunjukkan Dan Allah itu selalu kita ucapkan Lima kali sehari semalam Inna kala tukhliful mi'ad Engkau tak pernah ingkar janji Allah Itu ujianmu wahai saudaraku Ada orang kaya diuji dengan sakit tak sembuh-sembuh. Ada orang yang penguasa diuji dengan masyarakat, maka kita pula diuji dengan itu. Hadiri tablik akbar bersama Ustaz Zul Hendri Rais LCMA calon doktor hadis dari Sudan di Masjid Al-Hidayah Jalan Meranti Labu Baru depan pemancar TVRI Durian hari Jumat malam Sabtu tanggal 7 Oktober Isya berjamaah di Taja Remaja Masjid Al Hidayah sebab-sebab perpecahan umat mantap nih masalah khilafiyah Ustaz bagaimana hukum menghadiri undangan ceramah apa termasuk wajib Salat wajib ilmu tentang salat wajib ma yatimul wajib illa bihi fa wajib Kalau yang wajib itu tak sempurna dengan dia Maka dia itu hukumnya wajib Berwudu hukumnya apa? Bisa sunat, bisa wajib Berwudu hanya untuk wudu sunat Berwudu untuk sholat wajib Kenapa wudu wajib? Karena sholat itu wajib Berwudu andai wudu itu wajib Membeli timba apa hukumnya? Membeli timba Hukumnya mubah, tapi bisa jadi wajib. Kenapa? Karena airnya dalam sumur yang dalam. Kalau tak ada timba tadi tak bisa berwudu. Maka membeli timba dan tali itu wajib hukumnya. Apalagi menuntut ilmu. Ilmu cara berwudu, ilmu cara suami wajib menuntut ilmu untuk mengajar istrinya. Tak sanggup dia mengajar, bawa istri pengajian. Bawa anak pengajian. Wah, ini banyak orang sekarang ah pengajian tentu carilah pengajian masalah fikih sholat mungkin ini pengajiannya tentang masalah akhlak masalah sabar masalah yang bisa dibaca sendiri saya kalau masalah sabar ini misalnya saya baca sendiri Pak Ustadz oke okay. tapi masalah fikih sholat fikih zakat datang kemarin hari Senin senin Selasa Mufti menjawab Dr. Muhammad Muhammad Saleh di Masjid Ar-Rahman datang. Bagaimana pandangan Ustadz dengan orang-orang yang mudah sekali berfatwa hanya untuk menyelisihi pendapat kelompok lain? Orang baik di mana-mana ada, orang jahat di mana-mana ada. Orang yang mau membuat persatuan di mana-mana ada, di setiap zaman ada. Yang mau membuat perpecahan juga ada. Bagi saya pribadi, tidak lihat dia dari Muhammadiyah mau NU mau Hizbut Tahrir mau Jamaah Tabligh mau apapun kelompoknya yang penting dia ajak buat baik yang penting dia mengajarkan kebaikan ikut khusma sofa da'ma kadar ambil yang jernih buang yang keruh makanya kalau ada yang melihat kemarin Ustaz waktu acara ijtima di Kupang saya tengok ada kemarin saya tengok acara Hizbut Tahrir di Hotel Pangeran Ustaz ada kemarin acara dengan kawan-kawan PKS penggalangan dana depan kantor gubernur Ustadz ada sebetulnya Ustadz Ustadz joker nampaknya sampai ke telinga saya dia bilang saya Ustadz joker saya bilang semua ini Islam kan dia disebut tahrir itu Islam apa kafir Islam jamaah tabligh itu Islam apa kafir Islam semuanya mengajarkan kebaikan iya asyhadu alla ilaha illallah Muhammad rasulullah iya tapi kalau dia batil itu wajib kita tolak Jangan nanti Bapak Ibu tengok saya megang pisau mukul-mukul dada. Ya Husein, ya Husein, ya Husein, ya Husein. Nah, itu batil tak lah, betul. Selama dia masih ada sunnah wal jamaah, ikut. Ikut pengajian. Dengar. Ah, dia mengajak kebersamaan, mengajak beramal soleh, ikut. Mengajak perpecahan, tinggal. Khusma sofa, dah makanan. Ambil yang jernih, buang yang keluar. Banyak lagi aktivitas yang Gimana hukumnya kalau sholat menahan kentut Pak Ustaz? Menahan kentut itu hukumnya makruh. Menahan kentut itu hukumnya makruh. Jadi kalau mau kentut, kentut aja lah. Di belakang ada tempat wudhu. Wudhu di belakang. Kalau payah ke bawah. Tapi andai dia ditahan menahan itu hukumnya makruh. Sholatnya sah. Lafaz apa yang paling disenangi Allah dalam kita berzikir? Afdal zikri seafdal afdal zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalimatani dua kalimat khafifatani 'alal lisan ringan di lidah, thaqilatani fil mizan berat pada timbangan amal. Habibatani ila Rahman disayangi, disukai Rahman. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صلوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه والله يغير إذن صلوا عليه صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد Berapa ribuan Pak Ustaz? Kuat seribu. Tak insya Allah seribu. Alhamdulillah seribu. Allah Akbar seribu. Salawat seribu. Istighfar seribu. Bagus. Baik. Alam kita lah. Alam kita. Melayani ibu tiri apakah sama dengan melayani ibu kandung? Padahal ibu tiri sangat benci sama kami Pak Ustaz. Masih ada yang lebih kejam daripada ibu tiri. Sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Ibu tiri itu adalah istri ayah kita. Maka dia itu sama dengan ibu kita. Jangan kita pandang perilaku dia ke kita, tapi pandanglah bahwa dia sudah mengurus orang yang mestinya kita urus. Mestinya kita yang urus ayah kita itu. Setelah mak kita meninggal, kitalah yang mengurus ayah kita itu. Tapi sekarang ada perempuan yang mau mengurus. Mungkin 99 kesalahannya, ada satu kebaikan dia. Maka pandanglah kebaikan itu. Pandanglah ini hamba Allah dan ini ujian untuk kita. Maka tetap kita ajak dia amar ma'ruf nahi munkar. Tengok dia tak berkerudung, belikan dia jilbab dipakai makcik. Itu mak kita. Ini banyak orang sekarang setelah maknya meninggal Ayahnya itu tak dia pedulikan Ya Setelah mama meninggal Ayah terserahlah Mau pergi ke Jogja ada kakak pulan Mau pergi ke Jakarta ada kakak pulan Mau pergi ke Singapura ada kakak pulan Ayah mau terbang ke sana Mau terbang ke sana silakan. Ayah mau ke mana aja Asal jangan satu, ayah jangan nikah Akhirnya berkata ayahnya kalian yang kalian pikirkan tempat tempat terbangku aja tempat aku ingat tak kalian pikirkan. Jadi ibu tiri kita itu sudah mau dia mengurus orang tua kita, maka dia adalah bagian dari keluarga kita. Kita jaga dengan baik. Bahwa ada ketidakbaikan dia, itulah dia manusia biasa. Maka itu tanggung jawab bersama. Lata amuran nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Lata nahun anil munkar, larang orang buat apa hukumnya Ustaz? Umat Islam Jakarta mendukung Ahok sebagai calon gubernur. Ini musibah terbesar saat ini sekarang. Umat Islam yang diharapkan satu calon malah pecah pula menjadi dua. Kacau balau. Musibah besar sedang terjadi. Allahul Musta'an. Allah saja tempat minta tolong. Walaupun kita bukan orang Jakarta, tapi Jakarta adalah ibu ibu kota negara kita Republik Indonesia. Itu adalah simbol, maka kita terus video share video yang sudah dibuat tapako tentang pemimpin share bagikan ke kawan-kawan sahabat doa munajat kepada Allah wala tusallin alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna jangan kau angkat pemimpin kami ya Allah yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah tetap berdoa Adapun orang Islam yang mengangkat orang kafir, wa mayyatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat orang kafir maka dia kafir. Tak ada tawar menawar. Siapa yang mengangkat orang kafir maka dia kafir. Apa hukumnya Ustaz? Apabila kita salat berjamaah masbuk satu rakaat, selesai salat ada salat berjamaah saya ikut lagi. Dia masbuk, masuk ke masjid. Ya, paham saya. Selesai sholat, udah selesai sholat, ada orang sholat berjamaah. Terus ikut pula dia lagi. Kalau kita masbuk satu rakaat, setelah imam salah, kita sempurnakan aja sendiri. Kita sempurnakan sholat kita itu sendiri sampai salah. Bukan kita ikut ke jamaah satu lagi. Kita sempurnakan sendiri sampai salam. Setelah salam kita mau ikut sholat lagi, boleh. Boleh sholat dua kali, boleh. Mana dalilnya? Muaz bin Jabal sholat sama Nabi. Selesai dia sholat, sholat selesai sholat sama Nabi, Nabi pulang. Muaz duduk di masjid. Datang satu kroter lagi ngajak muas sholat. Sholat lagi muas Itu boleh sholat dua kali. Sholat yang pertama menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua untuk mencari fadilah mencari fadilah keutamaan boleh saya pernah ikut pengajian yang mengatakan ciri-ciri haji mabrur pulang haji orangnya tak mau putus sholat berjamaah kecuali sakit kenapa sekarang orang balik haji tidak istiqomah kenapa Pak Ustaz berarti tak mabrur lah kan itu intinya katanya kalau salah satu ciri mabrur sholat berjamaah berarti kalau tak berjamaah tak mabrur Masalah sholat berjamaah bukan Pak Haji dan Bu Haji. Masalah sholat berjamaah tak ditengok orang haji tak haji. Mau haji tak haji, akan sudah akil balik, sholat berjamaah. Sholat berjamaah wajib. Dalilnya tak terhitung banyak dari sholat berjamaah. Nabi mengancam, Nur ilmu usul fikih kalau ada ancaman, lil wujub, wajib. Sedangkan yang tua, rentah, Abdullah bin Umi Maktum tak sanggup datang berjalan, disuruh Nabi datang, apalagi yang sehat walafiat apalagi yang balik haji. Ah, ingat bapak-bapak haji itu menjadi standar di kampung. Anak-anak muda yang selama ini main gaprik rajin ke masjid. Kenapa kalian rajin ke masjid? Malu kami sama Pak Haji. Itu dulu pemain gaprik ternama di sini. Sekarang sudah ke masjid. Tapi ingat, Pak Haji juga bisa menjadi standar. Kenapa kalian tak ke masjid? Sedang Pak Haji tidak ke masjid, apalagi kami. Kenapa kalian celana pendek? Pak Haji aja celana pendek, apalagi kami. Kenapa kalian tak berjilbab? Mu'ajah saja tak berjilbab. Tengok tu Mu'ajah keluar rumah pakai baju. You can see. Jadi Mu'ajah dan Mu'ajah itu menjadi standar setelah dia pulang. Hati-hati. Bagaimana cara mengajak anak agar istiqomah solat berjamaah di masjid? Dia hanya solat di rumah. Sedangkan dia sudah diingatkan orang tuanya. Pokoknya tak berhenti. Pertama dengan ajakan, tak memperajakan ajakan dengan kekuatan. Bapak kan ada kekuatan subsidi, potong APBN. Aku kalau tak sholat berjamaah itu belanja kurang itu. Jadi ada tentu caranya macam-macam. Yang paling hebat mengajak itu perempuan. Ibu-ibu itu paling pandai bagaimana memperlakukan anak. Kalaulah emak saya tak pandai ngasih saya makan, takkan saya besar tua macam ini. Dia tahu macam mana anak tu biar makan. Macam mana anak tu makan. Ada dibujuk, makan ya nak, makan ya. Ada pula dibuat, dia tahu anaknya suka bintang. Ada masakkan ya telur dadar bentuk bintang. Ah, tengok bintang, bintang, bintang. Mau makan bintang. Ada pula ibu tu polwan pakai pisau. Mau makan tak makan tu tembak. Eh, jadi tanya ibu, bapak yang tak punya seni, katanya macam mana anak kita ni supaya tahu dia itu kan cara, metode itu orang barat, metode. Menggunakan uang riba untuk biaya pendidikan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? mata'amu haram, makanannya haram. masyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. wabudiyah bil haram, disuapkannya haram. Empat. Tak ada sebut pendidikan Pak Ustaz. Kias. Kalau semua mau disebutkan Nabi Tebal betul lah hadis itu Makanya berlagu Quran, hadis, ijma' kias Pendidikan haram Yang sudah terlanjur, apa boleh buat? Taubat nasuhah, banyak-banyak istighfar Yang sedang dalam proses Cari yang halal Hubungi eh, BKMT BMT, Baitul Malwat Tamwil Bank Syariah yang memberikan murabahah, mubarabah, Eh, Qardul Hasan Ada pinjaman lunak segala macam Pokoknya hindari riba Karena riba ini luar biasa Hadirilah kajian ilmu bersama Ustaz Abdul Somad di Masjid Nurul Islam Jalan Kakap 4 depan Baterai Air Selasa 27 September Bahda Maghrib Berjamaah Sambung Bahda Isyarat Fodamara Mara membuka posko bantuan sosial untuk saudara kita korban banjir di Garut. Bantuan berupa uang tunai dan barang-barang. Posko Masjid Raya Senaplan, Pasar Bawah. Fodamara Mara. Ingat, Fodamara Mara tak ada hubungan dengan Podomoro. Karena waktu saya di Batam ada yang nanya, Ustaz apa hubungan Polda Mara sama Podomoro? Tak ada. Poda marah ini murni remaja masjid. Yang video Ustaz banyak poda marah, poda marah. Itu anak-anak remaja masjid poda marah membuat video. Mereka share di internet. Mereka ini anak muda, anak muda yang aktif. Nanti malam acara anak muda. Ah, pengajian di bawah. Anak-anak muda bawa. Itu anak poda marah, FSN, MM, remaja masjid Irma, masjid an Yang muda-muda. Saya tak pilih datang, belum merasa tua. Dia datang. Saya punya utang. Sudah saya jual aset-aset harta-harta saya. Belum juga tertutup. Saya sudah usaha berbagai cara halal. Belum juga lunas. Saya takut saya wafat sementara utang belum lunas. Apa yang mesti dilakukan Pak Ustadz Faktubuh tulis. Yang belum lunas yang akan jatuh tempo kepada Pak Bulan sekian, kepada Pak Bulan sekian, kepada Pak Bulan sekian. La yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani orang lebih daripada kemampuannya Nanti kalau aku mati Tolong jasadku bakar Masukkan ke dalam Nampan Campakkan ke laut Karena aku takut kepada Allah SWT Itulah pesan dia Ada orang begitu dulu Sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu dia mati, dibakar jenazahnya, dianjurkan. Apa kata Allah Ta'ala kepada malaikat? Kenapa dia membakar? Dia membakar dirinya karena takut kepada engkau ya Allah. Takut dia kepada aku. Iya, ampunkan dosanya karena dia takut kepada aku. Tapi jangan ini dijadikan dalil orang India bakar jenazah. Tak ada bukain. Apa pelajaran dari sini? Rasa takut di dalam hati mengampunkan segala dosa. Bapak yang takut makan riba, bapak yang takut anak makan riba, bapak yang takut mati bawa utang, masih ada rasa takut dalam hati. Bersyukurlah. Yang kita takutkan itu tak ada sedikit pun rasa takut. Ini yang mesti jadi Orang tak ada takut, sedikit pun tak ada takut. Santai aja. Ustaz, apa maksud hadis ini? Wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok. Khuliqatil mar'atu min dhilak. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. A'laha. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk ini banyak. Yang paling bengkok, yang paling atas. Pak Ustaz, kata si jamaah anak lajang ganteng tadi. Saya ingin mencari tulang rusuk, Pak Ustaz. Nah, nantilah ada raya kurban, kau tengok banyak tulang rusuk. A'wajuha a'laha tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas itulah asal muasal perempuan in akhazta aqamtaha kalau kau luruskan patah tapi kalau kau biarkan dia bengkok kalau kau biarkan dia bengkok kalau kau luruskan dia patah apa maksudnya kata-kata kiasan seorang laki-laki kalau memaksa perempuan itu dipaksa patah dia tapi kalau diikutnya, laki itu jadi bengkok. Berapa banyak laki-laki ikut bini bengkok, jadi bengkok. Ustaz kalau ikut bini bengkok, ustaz bengkok. Pejabat kalau ikut bini bengkok, pejabat bengkok. Oleh sebab itu, maka luruskanlah dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang baik. Saya tak bisa meluruskannya Pak Ustaz. Daftarkan ke BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, anak saya ini perempuan takut saya dia bengkok Pak Ustaz ikutkan dia ke program remaja masjid program Irma program Kodamara program FSRMM bawa nanti malam boleh kami orang tua bawa bawa daripada nanti malam dia keluyuran kemana-mana sama pacarnya Nauzubillah apa ah, ada pengajian nanti malam diluruskan ini kata-kata kiasan hadisnya sahih Bagaimana sebaiknya kita sikap sikap kita sebagai suami jika ada sifat istri yang tidak kita sukai? Faizun nasihat. Tak mumpat nasihat Pak Ustaz. Wajurunna fil madaji. Bisa tempat tidur sampai nampak dia berubah. Berubah dia sebulan, dua bulan nampak berubah. Tak juga berubah. Wadribuhun pukul. pukul tak bisa sekarang. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak juga bisa. Fa'fu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, mediasi, duduk bersama. Tak juga bisa. Apa boleh buat? Jatuh talak satu. Talak satu masih bisa rujuk. Sebelum habis nikah rujuk. Tak juga berubah tolak dua. Tak juga berubah tolak tiga. Tolak tiga habis. Game is off. Udah tolak tiga mau rujuk juga. Cilik nikah Cina butuh. Nauzubillah. Pak Ustadz saya ingin bertanya apakah orang yang menyokong dan berpasangan dengan Ahok dalam pilkada kalau meninggal tak disolatkan? Wa may minkum Siapa di antara kalian yang memilih orang kafir fa minhum maka dia kafir Kalau dia mati dan kita tak tahu dia tobat, maka gugur patu dibayar. Yang memilih, yang mengusuk, yang mendukung. La tatakhidul dua ayat. La tatakhidul kafirin. Jangan kamu angkat orang kafir. Yang kedua, la tatakhidul yahuda wa nasara. Jangan kamu angkat Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu angkat mereka, ba'dhum awliya' ukhuwah, mereka akan saling tolong menolong. Allahumma ballagh Allahumma fashhad. Sudah saya sampaikan, saksikanlah ya Allah, sudah ku sampaikan. Jika di akhirat saya tak akan bertanggung jawab lagi di hadapan Allah. Allahumma ballagh sudah ku sampaikan ya Allah. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. Bagaimana kalau orang diberi uang oleh saudaranya, tapi dia tak tahu uang itu dari korupsi? Apakah boleh kita menerimanya Pak Ustaz? Kita kan tahu saudara kita itu kerjanya apa. Kalau kerjanya itu sebagiannya besar halal, tak perlu kita tanya. Ini dek duit THR bang ini korupsi apa tidak ini? Mengamuk ya. <clears throat> Tapi kita sudah tahu dia rentenir, lintah darat, bank keliling. 95% itu kerja dia. Maka jangan kita terima, jangan kita ambil itu sebagai hukum uh, uh, hukuman uh, mental untuknya. BM 1518 RG, BM 1405 DX, tak ada perintahnya. Tadi geser, tadi jual, tadi lelang, melawan. BM 1518 RG, BM 1405 DX. Mau alam besok. Apa maksudnya? Mohon maaf Ustaz, saya mau tanya tentang sahabat tabi'in yang bermimpi bertemu Nabi. Apakah perkataan Nabi yang dalam mimpi itu disebut hadis? Tidak. Hadis itu apa Pak Ustaz? Hadis itu lima. Maudhi fa'ilan Nabi SAW min qawlin ucapan. Au fi'lin perbuatan. Au takririn ketetapan. Au sifati khalqiyatin sifat fisik jenggot nabi jubah nabi sorban nabi kain nabi wa khuluqiyatin tabiat nabi ucapan perbuatan, ketetapan, sifat fisik, tabiat Nabi. Dilihat oleh sahabat Nabi, sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi. Makanya kalau ada orang sekarang, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Eh, ente jumpa Nabi?" Iya, kapan? Malam tadi. Dalam mimpi, tidak diakui sebagai hadis. Hadis itu adalah yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat Nabi berjalan dia sama Nabi perbuatan Nabi itulah hadis mau diifain Nabi SAW min qawlin au fi'lin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin itulah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kajian bersama Dr. Mustafa Umar besok Ba'la Maghrib Masjid Raudatus Salihin Bukit Barisan air mustahmal mohon penjelasannya Pak Ustaz air yang sudah dipakai mustahmat bekas air wudhu bekas air wudhu ditampung air wudhu itu di dalam ember air bekas wudhu itu mustahmat tak bisa dipakai lagi menurut jumhur mayoritas ulama tak bisa dipakai lagi ini ember atau baskom setelah saya cuci tangan syukuran setelah saya cuci tangan saya cuci tangan, habis itu saya masukkan tangan saya ke dalam baskom tadi untuk mengambil air ke wajah. Apakah air itu berubah menjadi mustamah? Tidak. Tidak jadi mustamah. Di tempat kita biasanya kalau berwudhu putar keran. Kalau di Maroko tidak. Jadi di depan masjid itu ada kolam. Nah, di samping-samping kolam itu disediakan timba. Diangkat timba itu ke atas, cuci tangan, masuk. tiga ayat tak terlalu banyak habis Maliki Mazhab Maliki Habis itu ke kaki Satu timpa kecil cukup besar Tidak menjadi mustahmal Menurut mazhab Maliki Tapi mazhab Syafi'i ikhtiar hati-hatinya tinggi Kalau mazhab Syafi'i tidak tangan itu yang dimasukkan ke dalam Bukan tangan itu ke dalam Tapi ditumpah ha. Menghindari agar tetesan tadi masuk ke dalam Karena salah satu khosais keistimewaan karakteristik karakteristik mazhab syafi'i adalah tingkat kehati-hatian yang tinggi sampai jangan sampai merubah air itu menjadi air mustahil air yang sudah terpakai karena kesibukan menidurkan anak dengan menghidupkan kaset Al-Quran bagaimana tanggapan Pak Ustaz?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 Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jangan dia nyanyi keong racun kucing karo. Rusak kepala anak itu dia buat. Bagus, menidurkan anak morota. Begitu juga dengan suara kita yang di ruang ICU terbaring. Ah, saya tengok ini nampaknya dia sudah kehilangan. Satu pun tak ada. Ah, mana? Mana MP3? Mana HP? Ada MP3 Quran? Tak ada bosan. Coba buka MP3. Oh, lagu dangdut India, kucu-kucu hotahi, gabi-gaci, gabi-gam semua. Cari MP3. MP3 ngaji, ah, dengarkan. Dengarkan. Permisi sama security situ. Ah, nih. Kenapa? Wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan Al-Quran. Ma wa shifa. Shifa penyembuh, penawar. Ketika masuk suara itu ke telinganya, ala bidzikrillah. Ketika dia mendengar tatma'innul qulub, tenanglah hatinya. Buka tafsir Ibnu Katsir. Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir dalam pembukaan surat Yasin, orang yang dalam keadaan sakit keras dibacakan Al-Qur'an. Bahkan dia sebutkan suratnya, surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin bacakan surat yasin pada saat tafsir Ibnu Katsir hadirilah kalian pencinta nanti malam judulnya aku suka dia tembak enggak ya ini, ini tak nyambung lagi bagi kita yang sudah hampir-hampir lah tapi itu anak-anak muda mantap ustadznya pun ustadz muda-muda semua Ustaz Hasbullah, Ustaz Doni Putra, Ustaz Muhammad Maliki. Abdul Somad udah tak layak di sini. Ustadz Abdul Somad judulnya menyambut sakratul maut. Ini untuk yang muda-muda. Orang tua tetap boleh. Jangan bapak ibu tersinggung dengan cakap saya ini. Boleh bawa anak. Malam mahat yang lalu ramai saya tengok. Bodoh, bodoh di bawah. Mantap, bagus. Banyak komen-komen dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi. Mantap acaranya Pak Ustaz. Begitulah ternyata kalau anak-anak muda buat acara. Alhamdulillah orang tua saya memiliki sebuah warung untuk menjual barang harian. Dari awal warung dibuka saya selalu minta orang tua agar tidak menyediakan rokok sebagai barang dagangan. Baru-baru ini rokok tersebut dijual di warung orang tua saya dengan alasan untuk memancing pembeli. Saya mengatakan kepada orang tua saya bahwa saya tidak mau menjual rokok tersebut. Sehingga saya bisa menjaga warung, ada pembeli rokok, saya selalu memanggil orang tua saya. Apapun kondisinya untuk melayani pembeli rokok tersebut. Apakah saya berdosa bersikap demikian kepada orang tua saya Pak Ustaz? Bagaimana bijaknya saya bersikap? Sampaikan ke orang tua itu, ya mak, ini rokok ini menurut majelis ulama Mesir, ulama Saudi Arabia, rokok ini haram. Jadi kalau kita jual ini tak ada barokahnya. Mungkin duitnya kita dapat, barokahnya tak ada. Kalau orang kaya-kaya itu ada duitnya tak ada barokahnya, masih ada dapatnya di dunia. Kita ini dunia tak dapat akhirat melarat. Sampaikan ke dia baik-baik. Hmm. Tapi dengan cara begini ini tak lul. Pas ada orang jual rokok, mak rokok. Dia suruh-suruh orang tua. Nah, ini tak betul. Sampaikan baik-baik. Apa hukum bersalaman dengan wanita yang bukan mahram? Dia mau menyalami kita untuk minta maaf. Apa yang kita lakukan Pak Ustaz? Ini Ustaz saran atau udah Ustaz amalkan? Sudah saya amalkan. 2008 saya mengajar di Fakultas Tarbiyah UIN Suska. Mengajar. Datanglah mahasiswi Pak Ustadz, ini kan pertemuan yang ke-16 Pak Ustadz. Kalau silap-silap salah kami selama ini mohon maaf ya Pak Ustadz. Katanya, saya gini. Kan. Gini kan, insya Allah dia ya, paham sampai hari ini. Selanjutnya zakat padi Ustaz. Adakah haul zakat padi atau ketika kita panen? Wa atu yauma asal zakatnya ketika panen 520 kilo bersih bukan gawah beras bersih kalau dia pakai tadah hujan 10% persen kalau dia pakai irigasi 5% persen kenapa potong 5% persen itulah adilnya Islam potong biaya operasional ada juga masalah Ustaz jika punya dua ladang sawah yang satu panennya bulan lima dengan hasil panen tak wajib zakat karena tak cukup satu nisab lalu di bulan sepuluh panen yang sama ladang sawah yang satu lagi sehingga kalau digabungkan penghasilan kedua sawah kita itu mencapai satu nisab apakah kita keluarkan zakatnya keluarkan zakatnya gabungkan keluarkan gabungkan hasil ini dengan hasil ini keluarkan zakatnya insya Allah Allah akan tambah yang akan datang. Wa ma tafalu min khairin segala perbuatan baik yang kalian lakukan maka Allah akan berikan balasan. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kalau kita berhitung-hitung sama Allah, Allah pun akan berhitung-hitung pula kepada kita. Berikan saja, lepaskan saja. Lepaskan rezeki yang dititipkan Allah sama kita, maka Allah pun akan melepaskan pula rezeki yang akan Dia berikan pada kita. Lepas. Imam pakai baju kaos pendek. Bagaimana nih Pak Ustaz? Itu imam metal itu Pikih apa akhlak? Menurut pikih asal tertutup lutut tertutup pusat sah. Menurut pikih. Tapi ingat Islam itu ada tiga. Ada tauhid akidah, ada pikih, ada akhlak. Mana akhlaknya semua? Yang paling elok dan paling rancak bana solat itu pakai jubah putih, pakai sorban. Pakai sorban, kalau solat. Mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. paling afdal. Jubah putih, pakai sorban. Kalau tak sanggup, paling tidak macam adat kita lah. Orang Melayu pakai sarung, pakai baju koko. pakai peci. Kemana-mana kalau mau sholat kita di kampung orang Melayu. maci numpang sholat boleh, boleh. Tunggu kejap ya. Ah, pasti dia bawa dari kamarnya dua. Peci satu, sarung satu. Ini sholat pakai kosong. Ditulis pula di belakang. Emang masalah buat lo? Aduh, ini orang tak berada. Siaran sebuah radio, jawaban ustadznya tergantung niatnya. Pertanyaannya, bolehkah bawa solat setelah jima? Membersihkan kemaluan dan berwudu. syarat sebuah radio, jawabannya pusatnya tergantung niatnya. Pertanyaannya, bolehkah bawa solat setelah maaf cakap jima membersihkan kemaluan dan berwudu? Maaf maaf cakap, orang yang sudah berhubungan, maka dia langsung mandi. Andai dia tak sanggup mandi malam itu, maaf-maaf cakap, maka dia basuh kemaluannya, habis itu dia tidur. Besok baru dia mandi. Dia basuh dulu bersih, baru dia mandi. Tapi yang paling bagus, dia mandi. Sebelum mandi itu berwuduk dulu. Wuduk macam wuduk solat. Basuh tangan, kumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, usap kepala sampai ke telinga, siramkan air ke sebelah kanan, Rami di aja rambutnya biar jangan terkejut itu badan karena terlalu sejuk. Subuh. PNS yang bertugas tidak sesuai waktunya makan haram. Apakah sama juga dengan imam kontrak yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak, Pak Ustaz? Pokoknya apa saja profesi kewajiban, kalau meninggalkan amanah, mau jadi security, mau jadi ustad, mau jadi dosen UIN, kalau menyia amanah, maka dia makan haram. Uang yang dimakan haram masuk ke dalam badan, belum lagi aniaya kepada orang. Dua saya kena kalau saya main-main. Pertama, badan saya kena. Kedua, mahasiswa yang saya aniaya, saya zolimi, saya mesti minta maaf pada mereka. Karena mereka sudah teraniaya oleh sebab perbuatan zolim saya. Ittaqu zulma. Takutlah kamu perbuatan zalim fa inna zulma zulumatun yaumil kiamat karena perbuatan zalim itu adalah menjadi kegelapan pada hari kiamat. Apa amalan yang diijazahkan oleh Syekh yang baru-baru itu Pak Ustaz? Kirim pancing BA ke nomor saya, nanti saya kirimkan, dan saya tuliskan. Dan saya tulis amalannya dari A sampai bawah, saya foto. Yang minta saya kirim. Ini bacaannya. Kirim ke 0813 65 055 Ustaz, mana amalannya Pak Ustaz? Nanti saya kirimkan pakai gambar. Jadi kalau dia mau baca, boleh di print, boleh dicetak. Karena ijazah besar, tak bisa. Ada saya tuliskan amalannya ini, ini, simple saya buat, satu halaman saya butuh. Nanti saya kirim, gampang. Kemarin Pak Ustadz bilang kalau kita kredit mobil, mobil, rumah, motor itu halal karena barang sama uang. Gimana karyawan yang bekerja di leasing? Apakah gajinya riba atau tidak Pak Ustaz? Karena keuntungan leasing dari bunga. Mau leasing, mau koperasi, mau bank konvensional, mau usaha pinjam, simpan pinjam, mau entah apa lah namanya. Pokoknya kalau dia meminjamkan uang, uang dengan uang, uang balik uang, pinjam uang sejuta, bayar sejuta dua ratus riba, apapun nama. Maka saya tak pernah sebut nama. Saya tak pernah sebut nama. Nanti kalau sebut nama yang ini kerja ini dia tersinggung. Pokoknya substansi maknanya. Walau badan lembaga institusi organisasi itu meminjamkan uang, uang dibayar uang melebihi riba. Allah akilan riba. Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu orang yang mewakilkan transaksinya. Wakati bahu orang yang menulis pegawainya wa syahidaihi dua orang saksi yang menjadi saksi kena nauzubillah gimana menurut Pak program Bank BRI KUR kredit usaha rakyat apakah masyarakat yang meminjam uang di Bank BRI itu bisa dikatakan riba sedangkan program ini sangat menolong masyarakat karena bunganya sangat kecil 0,4 persen Pak pokoknya mau 0,1 persen yang boleh itu 0,0 persen. Itu boleh. Selama ada bunganya, maka dia riba. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Haqqa tuqati, sebenar-benar takut kepada Allah SWT. Kita tak bisa mencuci dengan uang haram. Mencuci. Ibu sudah ngapain bu? Cuci Pak Ustaz. Mencuci dia. Ya. Pakai air apa? Air najis. Mana bisa? Nampaknya menolong. Mencuci. Kan baik itu mencuci. Tapi pakai air najis. Tak bisa. Saya bekerja di bank, sedangkan pekerjaan saya itu ada unsur ribanya. Untuk keluarga, keluar saya belum ada tam, ada tampungan. Apa yang harus saya lakukan? Fatwa Syekh Yusuf Qardawi. Anak sekolah, rumah, tempat tinggal, istri tak kerja, tanggungan besar. Kalau resign langsung mati maka dia boleh dalam keadaan darurat darurat sebulan, darurat dua bulan, darurat tiga bulan carilah sementara dapat pekerjaan yang layak yang cocok setelah itu pindah da'ma ya muka, tinggalkan yang meragukanmu ilama la ya kepada sesuatu yang tak meragukan fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi ulama Mesir yang tinggal di Qatar adapun Saudi Arabia tak lunak macam itu Syekh Abdul Aziz bin Bas resign saya Ibn Usaimin cabut langsung tak ada tawar menawar saya pilih rasional saya Yusuf Kordobi rasional masuk akal kata dia silakan darurat sementara tapi kalau sudah dapat yang layak di sini dulu 10 juta yang ini cuma 3 juta pilih yang 3 juta ini selamat da'ma ya dibuka ila ma ya dibuka istriku kita hidup prihatin dulu ada beberapa bulan ini demi untuk ini jihad kita nih kita mau hijrah nih 1438 ini kita betul-betul hijrah meninggalkan yang haram. Bolehkah kita mencampur satu rukun tata cara ibadah dalam berbagai mazhab? Kalau paham mazhab silakan. Kalau tak paham mazhab tak usah. Dapat dipastikan orang kita tak paham mazhab. Saya sampai hari ini tetap pakai mazhab Syafi'i. Karena saya tak paham itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Lebih selamat satu mazhab. Tapi boleh campur-campur. Es campur enak. Campur mazhab bingung. Bagaimana cara menasihati orang tua apabila sholat subuh imam tak berkunut, dia berkunut sendiri. Dan ada juga imam berkunut, dia tak mau ikut berkunut. Ini orang tua ekstrim. Ya, ma, tu, pak c. Kalau imam itu berkunut, ikutlah kita berkunut di belakang. Tapi kalau imam pun tak berkunut, jangan kita berkunut sendirian di belakang. Begitu kata imam-imam kita, Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imammu berkunut, maka berkunutlah kau di belakang. Wa illa fala. Kalau imammu tak berkunut, maka kau jangan berkunut. Imam Syafi'i berkunut. Pokoknya siapapun imamnya saya mesti berkunut. Jangankan imam di kampung kita, imam Masjidil Haram pun kalau tak berkunut, aku mesti berkunut. Tak betul itu ya, tak betul itu mak, tak betul itu tuh, tak betul itu kakek, mbah, tulang, Yang betul adalah kalau imam tak berkunut itu tidak berkunut. Karena Imam Syafi'i pun ketika dia berada di Kufah Irak dia tak berkunut. Karena di situ banyak murid-murid Imam Hanafi. Salat tetap sah. Tapi kalau imamnya berkunut, angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina nabi mana afait. Amin. Wa tawallana nabi man tawallait. Amin. وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل والد ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Kalau di pangkalnya sholat, ujungnya barokah wasallam. Jangan sholat di pangkal salim ujung. وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر apa arti nama An-Nisa Syifaur Rahman Masya Allah so sweet An-Nisa perempuan Syifa penyembuh Rahman yang maha penyayang anak perempuan, penyembuh pelipur lara, penawar duka, pemberian dari yang maha penyayang. Oh, kalau ada anak perempuan saya, saya kasih nama ini. Anak saya laki-laki pula. Ar-Rahman atau Ur-Rahman. An-Nisa Shifa Ur-Rahman. An-Nisa Shifa Ur-Rahman. Atau An-Nisa Tur-Rahman. Nah, itu orang Jawa tuh curang An-Nisa An-Nisa Shifa'ur Di kota Pekanbaru sekarang ini demam pilkada. Pekanbaru, Kampar, DKI. Bukan Pekanbaru saja. Bagaimana hukumnya orang yang menerima sogok kandidat yang memberi uang sogok supaya dia dipilih ar-rasyul murtasyifina yang menyogok yang menerima sogok masuk neraka la'anallahu rasyul murtasyif Allah melaknat yang menyogok dan disogok ibu siapa yang ibu pilih saya itulah Pak Ustaz calon kenapa itu ibu pilih sudah tiga hari saya istiqoroh gambar dia kenapa Pak Ustaz rupanya udah dapat surat yasin 3 jam 1 jilbab 2 gara-gara sogok rusak istiqoroh Nah, maka kalau ada nanti yang bagi-bagi jilbab, ambil jilbabnya, jangan coblos orang. Bagi-bagi surat yasin, ambil surat yasinnya. Masalah orangnya, tentu ibu bapak istikharah, pikir baik-baik. Ini orangnya begini, ini programnya begini, ini begini, begini, begini, begini. Ah, pakai hadis yang kita kaji Nah, mana yang dibuka, ilah mana yang dibuka. Tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Inna sam'a pakai telinga cari informasi-informasi. Wal basar pakai mata tengok informasi. Wal fuad pakai otak pikir. Apalah ta'qilun? Pikir baik-baik. Tapi nah, jangan tanya saya nomor berapa kami coblos Pak Ustaz. Ijtihad sendiri masing-masing. Salahkah saya tak memberikan pinjaman uang kepada orang yang pernah pinjam kepada saya? Pinjamannya dulu sudah saya ikhlaskan. Oh, berarti tak berbayar memang. Sekarang dia pinjam lagi. Takut terulang masa yang lalu. Kalau ibu bapak kasih dia pinjam dengan syarat dan ketentuan berlaku, saudaraku. Ya, hubungan kita yang lalu kan pernah rusak gara-gara ini. Ya, aku tak ingin luka lama terulang kembali. Jadi, mari kita amalkan surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum kalau kamu menjalin transaksi bidainin utang piutang ila ajalin musamma sampai waktu tertentu waktu tulis wal yaktub bainakum katibun bil adl kita angkat satu penulis tulis wastashidu shahidaini min rijalikum angkat dua orang saksi illam yakuna rajulaini kalau tidak ada dua orang laki-laki farajulun satu orang laki-laki wa imra'atani dua orang perempuan catat saya bertanda tangan di bawah ini meminjamkan uang sebanyak 500 ribu kepada sebulan akan dikembalikan pada tanggal 1 Januari 2017. Bayar ya. Jangan pernah bertobat berbuat baik. Tapi jangan pula kebaikan kita dimanfaatkan orang. Jalan tengah. Apa kata orang Melayu? Buat baik berpada-pada, buat buruk jangan sekali. Jangan pula sampai harus. La taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika Jangan kau letakkan tanganmu di tengkuk. Paling pelit. Pasti ke tengkuk. Wala tabsutha kullal basti. Jangan pula terlalu royal sampai habis tak tersisa. riba baina dari sabila, carilah jalan tengah. Kasih dia punya. Tapi kalau sudah yang lalu tak dia bayar, perlu kita agak ketat sedikit. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan tetap menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Dia ini datang ujian. Saudaraku, aku alhamdulillah badanku sehat, anakku sehat, istriku sehat. Ujianku cuma satu aja. Apa ujian? Ah, kau ini ujian. Tentang mau mengamalkan hadis sedekah tiap hari, Pak Ustaz. Di pagi hari ada dua malaikat. Mamin muslimin yusbihu. Setiap pagi orang muslim bangun pagi, malakani ada dua malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma ati munfiqan khalafa kasih ganti orang yang bersedekah apa kata malaikat yang satu lagi Allahumma ati mumsikan talafa orang yang tak bersedekah binasakanlah hartanya pertanyaannya bagaimana cara mengamalkannya Pak Ustaz sedekah itu kotaknya sudah disebar-sebar dari nah itu mesti ada lagi waktunya kan buat sekarang Pagi ini Pak Ustaz, iya, ya tunggu besok pagi. Uangnya Pak Ustaz, terserah lah. Mau Soekarno Hatta bisa, Pak Murah jangan. Berdosakah seseorang apakah berlaku tentang terpaksa tidak ada pilihan dalam kondisi di bawah? Ini kasusnya Pak Ustaz. Anak tetangga DBD, demam berdarah. Lalu dia kasih makanan sop anjing supaya trombositnya naik lagi. Banyak obat lain. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Tadawu berobatlah. Tapi Allah tidak berikan obat yang haram. Seorang sahabat mau berobat minum khamar. Nabi marah. Allah tidak memberikan sebab kesembuhan dari yang haram. Kenapa mesti anjing? Banyak yang lain ini. Masih banyak obat-obat lain lagi. Kecuali andai tidak ada obat inilah satu-satunya. Kalau tidak ini mati. Pilihannya cuma ini. Ini atau mati. La tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kau jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Tak boleh pilih mati. Tapi masalah DBD belum ada lagi fatwa dari dokter profesor dokter. Tanya dokter yang amanah. Ini dokter Suhaimi, Profesor Suhaimi kan mengajar di sini. Tanya Profesor Suhaimi, dia dokter anak rumah sakit ibu uh, PMC, rumah sakit uh, Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Datang ke sana, pakar-pakar kesehatan. Ha. Kalau saya ke rumah sakit, maka saya sebut dari karena dokter mungkin tanya jawab sini. Datang ke rumah sakit, Pak dokter, Ibu dokter, rumah sakit Zainab, ini anak saya ini, uh, begini, apa betul mesti dikasih anjing? Ah, oh, enggak, itu dokternya aja suka makan anjing tu begini, Tak betul. Bisakah kami bersih tobat kerana selama ini sudah makan haram Pak Ustaz? Inna Allah la yaghfir wa yushraka bihi. Allah tidak menerima taubat syirik. Wa yaghfir wa dun dzalika liman yasha. Selain daripada syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. berdosa. Summa yatatahhar mandi taubat. Kalau sudah mandi, salat sunat taubat. Berwudu. Niatnya Pak Ustaz usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Al-Fatihah ayat terserah ayat. Sama macam salat tahiyat al-masjid. sumaya astaghfirullah Astaghfirullah al-azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه التائب من الذنب كما لا ذنب له orang yang bertobat maka bersih sebersih bersih macam tak berdosa syarat tobat nasuhah tiga an fil qalbi menyesal dalam hati al-iqraru bil lisani diucapkan di lidah wal ikmaru alla yaud ilaihi abadan tekad kuat tidak akan mengulang sampai mati berusaha tobat nasuhah Banyak ayat-ayat Quran tentang larangan memilih kafir. Ada yang berpendapat bahwa penafsiran ayat tersebut luas sehingga bisa berbeda pendapat. Bagaimana bantahannya Pak Ustaz? Tidak ada perbedaan pendapat. Adapun orang yang memelintir ayat itu datang dari kalangan sekuler, liberal, kenakalan intelektual. Ingat, ustadz-ustadz yang jahat sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. penguasa yang jahat Fir'aun orang kaya yang jahat Korun teknokrat yang jahat Haman Ustaz yang jahat Bal'am Ustaz jahat Bal'am penjilat walau syi'na la'at larafanahu biha seandainya kami berkehendak kami angkat Bal'am itu derajatnya tinggi walakinnahu akhlala ila al-ardi tapi dia lebih memilih ke bawah hina kotor rendah wattaba'a hawa dia memperturutkan hawa nafsunya maka manusia manusia ini dari sejak zaman dulu sampai sekarang tak keluar daripada lima penguasa zalim jahat Fir'aun orang kaya pelit zalim jahat korun cerdas zalim jahat Haman ustaz zalim, jahat, memakai patwa-patwa ulama, baca kitab kuningnya hebat, mendukung pemimpin kafir, balam ulama su. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin panjang lebar mengkaji tentang ulama su. Kalau perampok tahu dia dosanya, pezina tahu dia dosanya, tapi ulama usu, ulama yang jahat, menggunakan fatwanya, ilmunya, kecerdasannya untuk menyokong kekuasaan yang zalim. Nauzubillah. Ustaz, apa itu ilmu tasawuf? Bagaimana pelaksanaannya? Itulah yang dijelaskan Syekh Muhammad Muwaffaq Ibnu Ali Al-Harabi waktu malam itu rekamannya ada singkat cerita tasawuf diambil dari kata safa artinya suci bening bersih yang disucikan itu apa? Hati. Ini hati. Hati ini kotor. Bekas asbak rokok, bekas untuk rokok tadi malam nonton Real Madrid Barcelona. Maka mana mungkin dituangkan Ustaz Somad ini ada air zam-zam dari Makkah dituangkan ke dalam mana bisa diminum? Jadi macam mana? Bersihkan dulu hati. Pada aflaha man zakkaha orang yang mensucikannya cuci bersih pakai mama lemon setelah dicuci bersih cium hmm, masih bau juga cuci bersih setelah bersih pembersihan hati itu namanya tahol bersihkan dari hasad, bersihkan dari riak, bersihkan dari sum'ah, bersihkan dari takabur, bersihkan dari musuh hati, bersih-bersih. Setelah bersih, barulah diisi tahal. Isilah pakai air zam-zam. Diisi pakai apa? Diisi pakai tawakal, diisi pakai ridho, diisi pakai tawaduk, diisi pakai kona'ah, diisi pakai zikir, diisi dengan baik. Setelah diisi, barulah diminum. Bismillah. Mau minumnya itulah namanya tajalli. Tajalli itu rasa. Rasa itu tidak bisa diceritakan. Bagaimana rasanya? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sejak saya berzikir ini tenang perasaan saya. Macam mana tenang ya? Sampai-sampai orang menelpon pun tak tahu saya bawa HP itu masuk. Sampai tak ingat saya. Sampai saya tengok 20 panggil. Bapak khusyuk sampai tak terdengar? Tidak, saya lantau. Oh, Tak iya Tahalli kosongkan. Tahalli isi. Tajalli Allah menunjukkan kuasanya kepada hamba. Setelah ikut pengajian membersihkan hati, makin rendah hati, makin sabar, makin rida, makin tawadu, makin kona'ah. Tapi setelah ikut pengajian tasawuf, tak ada orang yang betul. Ustaz Somad yang di Masjid Anur, wah itu kulit-kulit kita. Eh, kau adalah putri makrifat kau. Ha, ha, ha. Fatin, banyak mengaku-ngaku tasawuf tapi isinya batin. Makanya tasawuf itu berpegang kepada Quran dan sunnah. Itu disebut dengan tasawuf sunni. Setelah ikut tak lagi salat berjamaah, setelah ikut mengaku menyatu dengan Tuhan, manunggaling kaulah mesti batin. Inilah yang memperburuk tasawuf ini, merusak citra tasawuf. Jahil. Tak lagi salat mengaku kawan dengan Nabi Khairin mengaku sudah dikawal empat Israel, Israfil, Mikail, Jibril ah, batin, tak betul tasawuf adalah melunakkan hati melembutkan hati, membersihkan hati setelah bersih nampaklah Allah Ta'ala bukan nampak zahirnya nurun yaqzifullah fi qalbi abdi diberikan Allah pencerahan datanglah orang yang ikut kaji tasawuf melapor sama syekhnya syekh ya tadi malam nampak saya dari balik selimut istri saya itu cahaya terang betul apakah itu cahaya tasawuf itu kata syekhnya istrimu sedang memeriksa HP rupanya bininya sedang cek HP sudah nampak cahaya terang orang ini susu sikit-sikit ngaku nampak cahaya cahaya cahaya apa andai nampak pun tak perlu diceritakan andai nampak dia tenang beneran, tak perlu diceritakan ini sikit-sikit cerita sikit-sikit cerita itu bukan ilmu untuk diceritakan itu bukan ilmu konsumsi publik ini sikit-sikit cerita andai engkau masuk ke dalam hutan ini kata Sultanul Aulia dalam kitab Syarat At-Tusi kitab tasawuf paling tua nama kitabnya Al-Lumah Al-Lumah artinya cahaya yang berkilau-kilau andai engkau masuk ke dalam hutan Lalu ketika sampai di dalam hutan itu kau lihat semua burung-burung pokok kayu mengucapkan salam kepadamu. Assalamu alaikum, ya Abdul Samad. Assalamu alaikum, ya Abdul Samad kata burung-burung. Apakah itu karamah? Tengok ke dalam hati. Kalau dengan melihat burung-burung pokok kayu mengucapkan salam lalu saya menjadi takut kepada Allah, meleleh air mata saya, maka saat itu Allah sedang memuliakan tapi bukan untuk ceritakan Bukan besok langsung saya ceramah. Bapak ibu semua langsung saya pergi ke kebun sawit. Semua pokok-pokok sawit itu mengucapkan salam ke saya. Tahu kalian, inilah wali yang sudah dipilih Allah. Sekarang kan orang ikut untuk cerita. Udah menengok ini, udah ini, udah ini. Setan mempermainkan. Nauzubillah. Maka mari kita membersihkan diri dengan banyak mengaji, introspeksi diri, dan kalau makin istiqomah, ikutlah. Saya sejak ikut pengajian ini makin istiqomah, mantap. Saya makin ikut pengajian ini makin lembut hati, bagus. Saya makin ikut pengajian ini makin melaksanakan, merasakan nikmat ibadah. Lanjutkan. Tapi kalau tidak daripada itu, Idza ra'aital ladzi yatiru fil awan, kalau kau lihat ada orang yang bisa terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, terbang di awan, berjalan di atas air, la tar, jangan kau tertipu.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 Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.